Karena dengan mencocoki sunnah, maka segala sesuatunya akan mendatangkan nilai amal saleh setelah dibangun di atas prinsip al-ikhlas. dan tanpa adanya mencocoki sunnah maka satu perbuatan akan tertolak sebagaimana yang kita tahu dari hadis yang sering kita dengarkan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun dan siapa beramal satu amalan yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak amalan secara umum baik amalan batin amalan lahir ataupun amalan yang terkait dengan interaksi hubungan antar sesama. Syukur yang berikutnya ialah ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bertahun di dalam aktivitas kegiatan dakwah dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menjalankan banyak hal di dalam dakwah. Meski kita tidak boleh untuk merasa sudah banyak berbuat. Namun dalam rangka untuk sebuah rasa syukur kita menghitung nikmat tersebut meski kita tidak mampu menghitungnya maka kita mengenali akan nikmat-nikmat itu karena banyak saudara-saudara kita di beberapa tempat mereka dengan usaha yang sama mungkin lebih gigih namun pada kenyataannya masih diberikan keterbatasan-keterbatasan dan diberikan kendala-kendala mesti mungkin dengan perhitungan potensi sama. Sedangkan kita diberikan mudah untuk berkomunitas berkumpul dalam satu lingkungan dan mudah untuk berkoordinasi serta diberikan keringanan untuk saling mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Tentu yang pertama ini adalah semata-mata anugerah karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala. La haula la quwata illa billah. Kemudian kita pantas dan semestinya untuk mengucap syukur kepada Allah. Lalu kemudian ba'da syukri ila Allah, setelah syukur kepada Allah, kita syukur kepada semua pihak yang terlibat ikhwah sekalian, tidak dan juga para wali-wali santri yang mereka berkontribusi untuk bisa tegaknya dakwah. Karena dengan syukur yang semacam ini akan terpelihara dan akan meningkat nikmat. Sekecil apapun kontribusi, kontribusi yang diberikan itu mendatangkan nilai yang bisa jadi dengan yang kecil itu ketika ikhlas dan mendatangkan barokah dan berbuah ketika itu kebaikan dengan kebaikan yang berikutnya. Dikarenakan yang namanya al-khair itu mutawallidah, kebaikan itu akan saling mendatangkan satu dengan yang lainnya. Ketika seseorang berbuat kebaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan memudahkan langkah menuju kepada kebaikan yang berikutnya. Maka itu yang kita upayakan dan kita syukuri dan itulah satu di antara sebab dan satu di antara upaya untuk kita bisa mempertahankan dan menjaga serta berharap agar nikmat itu terus langgeng dan bertambah dengan datangnya barokah. Wa rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali membaca lanjutan dari pelajaran kita Syarah Sa'in Jahiliyah Kita masuk pada poin yang ke 51 wasfuhum lil Qur'an bi annahu min kalamin bashar. Pensifatan mereka ahli jahiliyah terhadap Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an itu adalah dari perkataan manusia. المسألة الحادية والخمسون قولهم في القرآن perkataan mereka tentang Al-Quran in hada illa qawlul bashar tidaklah ini melainkan hanya ucapan manusia dalam surah Al-Mudathir ayat yang ke-25 Ayat ini didahului dengan ayat-ayat yang sebelumnya yang menceritakan tentang sikap orang-orang Quraisy di dalam menolak Rasulullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam dan juga Kitabullah Al-Quranul Karim. Satu di antara mereka adalah pembesar-pembesarnya, di antaranya al ابن Ibn الوليد ابن al Ketika memperhatikan Al-Quran Memperhatikan diri Rasulullah SAW Yang dikenal jujur Rasulullah SAW yang tidak pantas dikatakan orang gila Rasulullah SAW yang telah dipercaya sebelum didatangkan risalah serta ungkapan-ungkapan yang indah di dalam Al-Quran menjadikan dirinya tidak mampu untuk mengkategorikan Al-Quran itu untuk dikatakan hanya sebuah syair semata atau dikatakan sebagai mantra dukun sehingga berpikir dan terus berpikir lalu menetapkan kesimpulan dengan dikatakan di dalam Al-Quran ungkapannya in hadza illa qaulul bashar in hadza illa qaulul bashar sebelumnya in hadza illa sihrun yu'thar tidak lain melainkan sihir yang dipelajari dikatakan sihir itu mempengaruhi sehingga terpisah antara laki-laki sebagai suami dengan istrinya, ayah dengan anaknya, seseorang dengan saudaranya. Ini pengaruh sihir yang disematkan tuduhan tersebut terhadap Al-Quran Karim. Serta dikatakan, In hada illa qawlul bashar. sesungguhnya ini tidak lain hanyalah ucapan manusia. Syarhu penjelasannya min masail ahli jahiliyah di antara pokok-pokok permasalahan prinsip penganut ajaran jahiliyah annahum yaqulun bahwa mereka mengatakan innal qur'ana qaulul basyari Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan manusia. Ya maqala Al-Walid bin Al-Mughirah. Sebagaimana mengatakan yang demikian Ahadu Asai Quraish satu di antara pembesar Quraish Al-Walid bin Al-Mughirah. Wal Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala dan Al-Quran itu merupakan kalamullah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala kalam Allah Allah dengan sifatul kalam takalam Allah bihi haqiqatan. Allah berbicara dengan Al-Quran itu secara hakikat ini tidak ditakwil tidak dialihkan maknanya Tidak pula ditamthil. Tidak pula dita'dil. Dan tidak pula ditakyid. Berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah wal jamaah في إثبات الأسماء والصفات لله subhanahu wa ta'ala di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala li ahli sunnah qawaid ahli sunnah wal jamaah memiliki kaidah-kaidah Asbat kama asbat Allah Subhanahu wa taala di kitabnya. ومن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بغير تعظيم ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah tetapkan tentang dirinya di dalam al quran Karim dan melalui lisan Rasulullah SAW dengan tanpa memunculkan sikap menolak ya. tanpa muncul adanya sikap menolak terhadap nama-nama dan sifat-sifat tersebut tidak pula ketika menetapkan dengan diri membagaimanakan. Bagaimana Allah berbicara itu di luar jangkauan yang bisa dibahas oleh manusia. Lantaran tentang perkara gaib manusia tidak bisa memikirkannya dan hanya bisa mengetahui ketika ada berita dari langit berupa wahyu baik di dalam Al-Quranul Karim maupun melalui lisan Rasulullah SAW mulia tidak bisa dikupas dipikirkan oleh akal manusia yang terbatas sedangkan untuk memikirkan hal-hal yang nampak di depan matanya yang kasat mata yang bisa diraba oleh panca indera Manusia dengan akalnya tidak mampu untuk menjangkau semua apa yang ada di sekitarnya. Tidak bisa untuk mensifati benda-benda yang ada di sekitarnya dengan secara rinci. Apalagi ingin masuk kepada memikirkan secara detail tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oh, tidak boleh mengatakan bagaimana kalam Allah berbicara. Kalau tidak pula boleh untuk mentamfil. Ketika dikatakan Allah berbicara maka berarti sama dengan makhluk ini tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini penetapan ahlu sunnah terhadap akidah yang terkait tauhidul asma wa sifat. تكلم الله به حقيقة وأوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواسطة جبريل alaihi salatu wassalam dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'an tersebut kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bahwa kalamu haqiqatan maka Al-Quran ini merupakan kalamu kalamullah haqiqatan secara hakikat ya, bukan secara kiasan atau bukan secara kinayatan atau bukan secara takwilan tidak secara takwi tadi yang disebutkan biqari ta'atilin wala ta'wilin wala takyifin wala tamsih kurang takwil tidak boleh mentakwil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa sammahu kalamahu fi ayatin katsiratin. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutnya Al-Qur'an itu sebagai kalamnya ucapan Allah di dalam ayat-ayat yang banyak. Nah, Ahlu sunnah wal jamaah tidak bergeser dari zahir ayat menetapkan sesuai apa yang didengar berita itu dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkannya tidak berlaku lancang mengalihkan makna dari apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya hatta yasma' kalam Allah. Dalam surat Taubah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma' kalam Allah. Jika ada salah seorang dari kalangan kaum musyrikin ingin tinggal bersebelahan denganmu, maka persilahkan. Dia tinggal di sebelahmu, bertetangga denganmu. Hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga kemudian dia bisa mendengar kalam Allah, mendengar ayat-ayat Allah. Di sini menunjukkan rumah seorang muslim itu terdengar dari dalamnya itu kalam kalam Allah. Tidak sepi, tidak seperti kuburan, tidak seperti rumah orang-orang kafir. Jika disarankan kalau ada orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka ingin tinggal bersebelahan denganmu, biarkan saja. Mungkin saja ketika mendengar kalam Allah, mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala, lalu bisa paham dan bisa mendapatkan hidayah sampai kepadanya ilmu. In aslama fadzaka. Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan jika ia bisa mendapatkan hidayah masuk Islam, itu yang diminta Wa illa kalau sananya pun tidak, maka sudah sampai kepadanya hujah Sudah mendengar ayat-ayat Allah, sudah sampai kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi syahid di dalam ayat ini adalah hatta yasma'a kalam Allah sampai mereka mendengar kalam Allah. Penyebutan kalam Allah. Kemudian juga di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-15 yuriduna ayyubaddilu kalam Allah mereka ini untuk merubah kalam Allah. Merubah kalam Allah. Wahada huwa atiqadu ahli sunnati wal jamaah. Dan ini aqidah keyakinan ahli sunnah wal jamaah wa atba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam dan pengikut pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beda dengan muta'awil ahlu ta'wil yang salah di dalam memahami kalau dikatakan Allah itu berbicara Al-Quran adalah kalamullah. Dikatakan Allah tajallam, Allah berbicara, berarti sama dengan makhluknya. Sementara Allah tidak sama dengan makhluk. Maka kalau begitu, ayat ini tidak boleh ditetapkan sesuai dengan apa adanya. Harus dialihkan kepada makna yang lain agar terhindar dari penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kita bisa perhatikan di sini ada intervensi terhadap ayat oleh pendek dangkalnya akal manusia. Siapa bilang kalau dikatakan Allah berbicara lalu harus dikatakan sama dengan makhluk yang berbicara? Siapa yang menetapkan begitu? Siapa yang menetapkan demikian? Tidak ada kelazimannya. Kenapa demikian? Ya Allah dengan sifat kalam itu berita yang datang dari Allah dan Allah yang menetapkannya. Dan Allah tidak menyatakan bahwa kalam tersebut sama dengan kalamnya makhluk. Tidak ada. Yang ada Allah menyatakan laisa Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun meskipun dikatakan sama dalam penyebutan beberapa sifat. Jadi pelafatan penyebutan sifat yang sama tidak melazimkan, tidak mengharuskan, tidak berkonsekuensi bahwa hakikatnya itu sama. Ini yang penting. Karena banyak orang terjebak menolak gara-gara menyimpulkan demikian. Gara-gara harus menyatakan demikian. Kalau penyebutannya sama berarti hakikatnya sama. Belum tentu. Dan jelas tidak sama antara makhluk dengan khalik. Nah, makhluk dengan segala keterbatasannya, al-khalik dengan segala kesempurnaannya. Jelas tidak sama. Sedang antar sesama makhluk pun tidak bisa dikatakan harus sama. Manusia mendengar. Nah, makhluk lain bisa mendengar. Semut, ya, hewan, itu beda sifat mendengarnya. Pendengarannya juga beda. Ini masih antar makhluk. Sehingga tidak ada yang kemudian memutuskan ketika disebutkan sifat itu sama lalu harus dihukumi sama dalam hal hakikatnya kecuali itu adalah intervensi akalnya ahlul bid'ah sehingga kemudian ketika mereka kepingin selamat untuk tidak menjadikan sama lalu ditolaklah nama-nama dan sifat tadi ada yang menolak secara keseluruhan semua nama dan sifat ditolak ya, seperti kau seperti kau jahmi ada yang menolak sebagiannya menolak nama namun menetapkan sifat ya, ada yang menolak nama dan menolak sifat sebagiannya bermacam-macam ini hasil dari intervensi kesimpulan akal yang dangkal lalu berbuat melampaui batas. Wal musyrikuna ya'rifuna annahu kalam Allah. Orang-orang musyrikun ya'rifuna annahu kalam Allah. Mereka tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Wa annahu laysa min kalam Muhammadin. Dan bahwasanya Al-Quran itu bukan dari ucapan Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Nah. Lianna ulau kana min kalam Muhammadin la kana yastati la kana bi istita'atihi mislah. Karena kalau seandainya itu merupakan ucapan pribadi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka tentu dengan kemampuan mereka yang sama-sama sebagai manusia mereka akan bisa untuk mengucapkan yang serupa Rasulullah SAW manusia nah, mereka juga manusia kalau memang itu ucapan manusia ya tentunya mereka juga bisa mengucapkan ucapan yang sama bisa menyusul rangkaian sama. Sementara bahasa Arab bukan hanya bisa dilakukan, bukan hanya dikuasai Rasulullah SAW saja. Bahkan Rasulullah SAW sudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditunjukkan sebagai bukti bahwa yang disampaikan merupakan wahyu dengan keadaannya yang layak rawat tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak dikenal sebagai ahlu syair, tidak dikenal sebelumnya sebagai penyair ulu, sehingga tiba-tiba merangkai ungkapan-ungkapan yang indah. Tidak membaca, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Lalu bisa mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang begitu indah yang sampai membuat heran sekelas Al-Walid bin Mughirah sekelas tokoh-tokoh Quraisy yang mumpuni mereka kenal bisa membedakan mana ungkapan syair mana yang bukan mana ungkapan sihir mana yang bukan mana ungkapan orang gila mana ungkapan orang waras mereka paham sungguhnya nah dan pada kenyataannya mereka tidak mampu mendatangkan satu surat saja yang semisal dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau jalan ini, kalau seandainya itu dari ucapan Nabi SAW pribadi, karena bisa ayat ayatku, Wallahu Jalla wa'ala ta'addahu tentu mereka dengan kemampuan yang ada yang mereka juga punya akan bisa menghadirkan, bisa mendatangkan, bisa membacakan ayat-ayat yang senada, yang sama. Maka Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala telah mengungkapkan ya, kepada mereka untuk mendatangkan nah di masjid untuk mendatangkan surat yang sama di dalam surat Al-Baqarah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin Allah menyatakan kepada mereka dan jika kalian itu berada dalam keraguan Anda percaya mimma nazzalna ala abdina dari apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami yaitu Rasulullah Muhammad SAW kamu ragu kamu nggak percaya akan wahyu ini akan Al-Quran fa'atu surah silahkan datangkan oleh kalian satu surat saja <coughs> ya, mim mislih yang senada yang semisal, yang sama. Nah, kalau tidak mampu sendiri, wada'u syuhada'akum ajak. Nah, kerahkan siapa yang bisa nah, untuk membantu. Wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin kerahkan kemampuan kalian. Siapkan orang-orang yang mumpuni dalam hal merangkai ungkapan-ungkapan syair, ungkapan-ungkapan bahasa, dengan kefasihan lisannya, datangkan jika memang kalian nah nyatanya sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi satu surat saja di dalam Al-Quran. Abu Ashru Suwari min atau dengan 10 surat yang sama. Atau suratin wahidatin misli atau satu surat saja. Walam ya'tu bi syai'in min dzalik. Mereka tidak bisa sampai sekarang mendatangkan sedikit pun dari itu semua. Nah, مع كفرهم وعنادهم وحرصهم على مشاقة على مشاقة الله ورسوله Padahal bersama dengan itu keingkaran mereka, penentangan penentangan mereka, semangatnya mereka di dalam menentang Allah dan Rasulnya sudah dikerahkan semua tentunya. Nah, mereka penuh dengan semangat pengingkaran, penuh dengan permusuhan. Semua dikerahkan, ternyata hasilnya mau. Nih. Kalau kana bi sita'atihim ayat bi surah min mithlihi lam Karena kalau seandainya memang dengan kemampuan yang ada pada mereka mereka bisa mendatangkan satu surat saja yang sama satu surat saja lam ta'akharu nah, lam ta'akharu ini ada ini yang hasil di sudut lama apa lama ta'akharu pasti mereka tidak akan menunda-nunda Ya kalau bisa akan segera ditunjukkan untuk mematahkan kebenaran Al-Quran dan menunjukkan bahwa itu memang kaul basar. Buktinya saya juga bisa. Itu tidak pernah terwujud. Menunjukkan mereka memang tidak mampu. Nah, walakin ajaz anda Mereka lemah untuk melakukan itu. Fadalla zalika ala annahu kalamullah jalla wa ala. Maka itu telah menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan kalamullah jalla wa ala. La kalam ghairihi. Bukan ya, kalam yang lain, ucapan yang lain. La kalam Jibril wala kalam Muhammadin wa inna huwa Allah Bukan ucapan Jibril bukan pula ucapan Muhammad SAW namun hanyalah itu merupakan kalam Allah Jibril alaihissalam hanya menyampaikan sebagai perantara yang mengantarkan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW juga hanya perantara yang menyampaikan wahyu ya, dari sisi Allah melalui Jibril kepada manusia seluruhnya. Nah. Wa inna Jibril wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam muballighani 'an Allah jalla wa 'ala kalamahu bi amanatin wal kalam يضاف إلى من قاله مبتدأ لا ila man قاله muballighan مؤديا nah Jibril dan Muhammad alaihi salatu wassalam itu dua pihak yang menyampaikan dari sisi Allah Jalla wa'ala kalam dengan penuh amanah dan kalam tersebut disandarkan kepada siapa yang telah mengucapkannya pertama kali bukan kepada pihak yang mengatakan sebagai penyampai penyambung yang mengantarkan. Nah, ada orang si A, si B, si C, si D. si A mengatakan si D telah berkhianat Lalu si B mendengar. Si B mengatakan kepada si C, si C berkhianat. Nah. nah, ketika si B ini hanya mengambil dari si A, maka si C tidak bisa menyalahkan si B. Nah, karena kalam itu bukan kalamnya si B, tapi kalamnya si A. itu penyandaran kalah meskipun memang si B mengucapkan ucapan tersebut sebagaimana Jibril alaihissalam menyampaikan kalam tersebut kepada Rasulullah Muhammad SAW tapi pemilik kalam itu bukanlah pihak-pihak yang hanya menyampaikannya namun yang memiliki kalam itu adalah yang mengucapkannya pertama kali والكفار يكافرون تارة يقولون القرآن سحر وتارة يقولون إنه تعلمه محمد صلى الله عليه wasallam من علماء أهل الكتاب orang kafir mereka dengan kesombongannya kadang mengatakan Al-Quran itu sihir ya. in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar Dan terkadang mengatakan ini adalah sesuatu yang dipelajari oleh Muhammad SAW dari ulama'nya ahlul kita. Ya. Kapan belajarnya? Di mana ngaji? Nah. Wayunafi'un al akwal mereka bermacam-macam ucapan-ucapannya untuk menuduh yang bukan-bukan. Mimma yang ala kadzbihi ada, wa takhrifatihi. Jadi bentuk-bentuk yang akan menunjukkan tentang kedustaan mereka ya, terhadap perkara ini. Nah, upaya-upaya mereka untuk melabui menyematkan tuduhan-tuduhan dusta yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya. Walladhi atasidu anna al-Qur'ana kalam Muhammadin sallam annahu qaul bashar wa qalu hadha huwa qaul ahli jahiliyah. Maka siapa yang meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah ucapan Muhammad sallam bahwa itu adalah ucapan manusia maka ucapannya ini adalah ucapan ahlul jahiliyah. Jama alaihi al-jahmiyah wal mu'tazilah wa min syabahu. Bagaimana ucapannya jahmiyah, mu'tazilah dan siapa-siapa yang sealiran dengan mereka. Mimman yaqulu dari orang-orang yang mengatakan innal qur'ana laisa kalam Allah. Bahwasanya semuanya Al-Qur'an itu bukan كلام الله وإنما خلقه الله جل وعلا في جبريل أو في محمد namun hanyalah Allah telah menciptakannya pada Jibril atau pada Muhammad atau lauhil mahfuz atau di lauhil mahfuz غير ذلك من الأقوال الباطلة التي هي من جنس قول الجاهلية atau yang lain-lainnya ya dari ungkapan-ungkapan yang batil yang itu semua termasuk jenis-jenis ucapan jahil. Nah, dan ucapan Al-Quran Allah ini asli min usuli ahli sunnah. Satu pokok prinsip antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah telah menjadikan satu tokoh ahli sunnah mendapatkan ujian berat besar dan sekaligus menjadi tegaknya menjadi sebab tegaknya prinsip ahlu sunnah dengan kekokohannya kesabarannya yaitu dari Ahmad rahimahullah ta'ala dan syubhat dalam perkara ini semakin beraneka warna menyebar ke tengah-tengah masyarakat Nah, untuk menginginkan agar di paham yakini bahwasanya Al-Quran itu bukan kalam Allah dengan sekian banyak bentuk takwi maka cukupkan kita dengan kita kita para ulama sunnah jauhi pemahaman-pemahaman yang beda pembahasan-pembahasan mereka yang akan merancukan akidah نعم بارك الله فيكم جزاكم خير والحمد لله رب العالمين تفضلوا حافظكم الله